Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, kita melanjutkan kajian fikih. Masih uh, kitab Al-Hudud. Sekarang sihru. Sihir. Sihir secara bahasa adalah ma khafiya wala tufa, satu yang samar atau yang lembut jadi segala sesuatu yang samar, lembut, itu secara bahasa sebut sihir. Dikarenakan juga pengaruh sihir itu lembut juga. Makanya e, ucapan e, bisa mensihir orang. Indahnya orang mengemas ucapan bisa membuat orang terpengaruh. Makanya Rasul mengatakan wa inna minal bayani nasihran. Maksudnya di antara bayan e, pengungkapan itu e, ada yang apa uh, sihir dalam arti pengaruh uh, ucapan itu bisa uh, mempengaruhi orang. Jadi, jadi malatufa wa khafiyah, sesuatu yang samar atau lembut. Adapun secara istilah syar'i, Ibnu Qudama Al-Maqdisi mendefinisikan sihir itu dengan ungkapan beliau huwa uqadun wa ruqan wa kalamun yutakallamu bihi وكلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له وله حقيقة فمنه ما يقتل وما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطأها ومنه ما يفرق بين المرء وزوجته وما يبغض أحدهما إلى الآخر au yuhabbibu ini yaitu eh, buhul-buhul dan jampi-jampi dan manta-manta yang diucapkan atau ditulis atau dilakukan atau melakukan sesuatu yang berpengaruh pada badan orang yang disihir atau pada hatinya atau pada akalnya tanpa e, langsung kontak dengan orangnya. Dan sihir itu memiliki hakikat nyata adanya itu bukan hanya sekedar uh, apa uh, eh, hurufat, tapi memang ada. Di antaranya ada yang bisa membunuh, ada yang bisa menghalangi orang dari menggauli istrinya, ada juga yang bisa men, apa mem, e, me, e, memisahkan e, seorang dari istrinya, mungkin cerai atau membuat e, dua orang yang berkasih sayang menjadi saling membenci atau membuat orang yang tidak suka menjadi suka. Itu sihir. Ada definisi lain juga di sini penulis mengatakan huwa ittifaqun baina sahirin wa syaitanin ala ayyakum as-sahiru bi ba'dil muharramati awis syirkiyati fi muqabili musa'adati asyaitani wa ta'atihi fima yatlubu minhu. Itu kesepakatan antara tukang sihir dengan syaitan dengan syarat si tukang sihir itu melakukan e, sebagian hal yang diharamkan atau yang syirik dengan imbalan bantuan dan ketaatan setan terhadapnya dalam apa yang dia minta darinya. Jadi kesepakatan kerjasama antara tukang sihir dengan e, setan. Tapi ada syaratnya, harus ada pengorbanan din itu kan dengan melakukan hal yang diharamkan atau syirik balasan dari setan apa tadi pengabdian e, bantuannya kepada tukang sihir itu dikarenakan tadi bentuknya ada syarat yaitu melakukan hal yang diharamkan atau yang berbentuk syirik atau kekafiran atau dalam bentuk takorub kepada setan maka bentuk-bentuk takorub tukang sihir kepada setan itu bisa berbentuk apa di sini ada tukang sihir yang yartadil mushaf fi qadamaihi yadkhulu bihil khala uh, dia apa uh, mushaf dijadikan alas kaki dia masuk WC dengan mushaf itu di antara juga ada yang yaktubu ayatin minal Qur'an bil fajar Menulis ayat-ayat Al-Qur'an dengan kotoran. Ada juga man yaktubuha bidamil haid. Menulis da, e, apa ayat-ayat Al-Qur'an dengan darah haid. Ada juga yaktubu ayatin minal Qur'an ala asfali qadamaihi. Menulis ayat-ayat Al-Qur'an di telapak kakinya. Ada juga orang yang yaktubul fatihah ma'kusah. Menulis surat al-fatihah secara terbalik dari belakang. Di antara mereka juga ada yang yusalli bi goiri wudu. Salat tanpa wudu, salat tanpa wudu secara sengaja itu adalah kafiran Karena istihza dengan din. Orang e, tahu e, e, bahwa syarat salat itu harus wudu. E, terus dia tahu dirinya itu tidak punya wudhu. Terus dia sholat sengaja tanpa wudhu. Itu dalam mazhab Hanafi orang yang sholat e, sengaja tanpa wudhu maka dia kafir karena istihza. Kemudian juga di antara mereka man e, yazallu junuban. Ada yang senantiasa dalam kondisi junub, tidak pernah mandi janabah. Kemudian di antara mereka juga ada yang yazbahu syaitan fala yazkuru ismallahi inda zabhi wa yarmi zabihata fi makanin yuhadiduhu lahu asyaitan. menyembeli apa hewan tidak disebut nama Allah saat menyembelihnya terus dilemparkan di tempat yang telah ditentukan oleh setan. Biasanya apa? Di tempat apa? Ya kalau di Sunda di jarian kan di apa? Tempat sampah, tempat pembuangan yang itu. Di antara mereka juga man yukhatibu al-kawakib ada yang mengajak bicara planet bintang. Karena menurut e, sebagian orangnya kan ada yang menyembah bintang itu kan kayak orang-orang e, Buddha atau orang Sinto menyembah apa? matahari. Kan mereka meyakini itu memiliki apa? arwah, memiliki ruh ketika mereka mengibadati bukan sekedar mengibadati jirimnya saja, tapi mereka mengklaim bahwa itu memiliki roh arwah yang ketika diibadati akan memberikan itu kan manfaat kepada mereka. Karena tidak mungkin juga mereka mengibadati sesuatu yang sekedar apa? jirim. Ya, orang kan ketika um, apa batu juga kan bukan karena batunya karena ada ada kekuatan yang menunggunya kan itu. Pohon orang mengibadati pohon karena ada yang menunggunya. Begitu juga tadi apa matahari atau bulan atau e, planet. Makanya e, dulu e, apa Fakhrul Razi <clears throat> menulis kitab namanya e, Asirul Maktum fi Ibadatin Nujum, rahasia tersembunyi dalam peribadatan kepada bintang. Makanya karena menulis kitab ini e, Al-Fakhru Ar-Razi pernah dikafirkan e, oleh para ulama. Bahkan ulama sepakat atas kemurtadannya tapi kembali kepada Islam karena mengarang kita menganggap bagusnya ibadah kepada bintang. Kemudian juga di antara mereka ada man yaktubu talasaman bi alfazin ghairi arabiyatin tahmilu ma'anin kufriyah. Orang yang menulis apa uh, tolasim kita disebutnya isim dengan huruf-huruf kadang dengan apa-apa bahasa Arab kadang atau dengan selain Arab juga. Ya, intinya menulis isim-isim atau tolasim eh, kadang huruf potong-potong ayat apa dipotong-potong alif lam mim kadang apa, intinya apa namanya eh, apa di kitab-kitab yang apa yang ya ada yang memang perdukungan yang memang ngajarin yang gini aja apa uh, jas kitab Arabnya ada gitu pernah lihat gitu. kitab Arab isinya apa tadi uh, apa uh, tolasim ini dan yang lainnya intinya bahwa eh, dengan cara-cara yang haram atau eh, minimal dengan haram atau hal-hal yang syirik semakin dahsyat kekafiran kemusikan yang dilakukan oleh tukang sihir maka semakin besar juga pengabdian setan terhadap terhadapnya jadi semakin uh, dahsyat kemusikan kekafiran yang dilakukan oleh tukang sihir maka ketaatan, pengabdian, bantuan syaitan terhadap jin, eh, terhadap tukang sihir semakin semakin dahsyat dan begitu juga semakin dahsyat juga pengaruh sihir yang ditimbulkan. Jadi eh, apa fasahir wa syaitan qarinani iltaqaya ala ma'siyatillah. Eh, tukang sihir dan syaitan itu dua sejawat yang bertemu di atas maksiat kepada Allah. Idza nazarta ila wajhi sahir, tajidu al kufri masdulatan ala wajhihi ka'annaha ghumamatun sauda. Kalau engkau memperhatikan wajah tukang sihir, tentu engkau melihat kegelapan kekafiran apa e, apa laut wajahnya itu. Seolah apa e, awan hitam dan kalau engkau men mengetahui tukang sihir dari dekat, tentu akan mendapatkan dia itu hidup dalam kondisi apa e, susah, menderita jiwanya. Dia menderita secara jiwa bersama istrinya, bersama anak-anaknya. Bahkan dirinya sendiri dia tidak bisa tidur dengan nyenyak, dengan tenang. Karena e, jin sering mengganggu dirinya mengganggu anaknya mengganggu istrinya dikarenakan e, tukang sihir itu kan dia kerjasamanya dengan pimpinan setan atau sesepuh setan kobilah setan tertentu nah e, ketika sudah ada kesepakatan ini maka si pimpinan setan itu menyuruh anak buahnya untuk mengabdi melayani apa yang diinginkan tukang sihir jadi e, pengabdian yang diberikan oleh setan tadi yang bawahan ini kepada tukang sihir itu karena keterpaksaan takut sama pimpinannya. Terpaksa. Nah, karena keterpaksaan berarti pengabdian pun bukan atas ketulusan. Dia tidak suka, makanya kerjasama antara tukang sihir dengan setan yang jadi apa khodimnya atau jadi korinnya itu kerjasama saling membenci si si tukang sihir dia e, eh, korup kepada pimpinannya supaya menekan bawahannya supaya mau taat. Nah, si ini membantu tukang sihir karena terpaksa karena takut sama pimpinan. Makanya e, dia e, apa tidak suka kepada tukang sihir itu makanya mengganggu dirinya, kadang keluarganya, kadang anak juga. Dan ini Eh, bukti bukti para firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka." Dan barang siapa berper, berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'shu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan." Barang siapa berpaling dari peringatan Ar-Rahman, maka kami kuasakan terhadapnya syaitan. Kemudian selanjutnya dalil-dalil dari e, nusus syariah terhadap e, keberadaan sihir. Bahwa sihir itu bukan hurufat, tapi memang waki ada hakikatnya nyata, ada wujudnya. Di Al-Quran sendiri Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan banyak ayat yang kaitan dengan sihir. Di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Baqarah ayat 102. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan di masa kerajaan Nabi Sulaiman. Dan Sulaiman itu tidak kafir, tapi setanlah yang kafir. Kenapa? karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil itu malaikat Harut dan Marut. Dan keduanya tidak mengajarkan kepada seorang pun sampai keduanya mengatakan kami ini ujian. Maka jangan kalian kafir dengan mempelajari sihir itu. Maka mereka mempelajari dari keduanya suatu yang bisa memisahkan seorang dari pasangannya dan mereka tidak bisa mendatangkan madarat dengan sihir itu kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah dan mereka mempelajari apa yang memadaratkan mereka dan tidak mendatangkan manfaat bagi mereka. Jadi di sini sebutkan sihir. Sihir di pengaruhnya bisa memecah belah antara uh, suami dari istrinya. Terus juga sebutkan uh, eh, yang mengajarkan sihir itu adalah syaitan. dan juga disebutkan bahwa sihir ini tidak bisa e, berpengaruh kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini e, ada hakikatnya, ada wujudnya, ada nyatanya sihir itu. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 77 Allah mengatakan qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihrun hadza la yuflihus sahirun. Musa mengatakan, apakah kalian mengatakan kepada Al-Haq, tatkala Al-Haq itu datang kepada kalian, apakah ini sihir? Tukang-tukang sihir itu tidak akan beruntung. Ini orang-orang kafir ketika mereka menyebut kebenaran itu sebagai sihir itu kan. Kenapa? Karena e, mereka apa namanya e, ketika orang menerima kebenaran kan terpisah dari orang musyrik sehingga disebut sihir sebagaimana Rasulullah sebut tukang sihir kenapa? Karena memisahkan antara apa istri dengan suaminya, antara ayah dengan anaknya. Karena apa? Syirik e, orang ketika bertauhid harus baru dari syirik. Nah, mereka menyebut pengaruh tauhid yang memilah yang memisahkan seseorang yang sudah menerima tauhid dengan yang masih di atas kemusyrikan dianggap sebagai karena pengaruh sihir awas tuh nanti disihir sama si pulan itu kan. Ya, jangan dekat-dekat, jangan ngaji di sana itu kan. Nanti kena pengaruh, nanti kena sihir. Pada apa? Itu pemahaman tauhid memang menuntut seperti itu. Jadi mereka menyebut pengaruh tauhid itu sebagai sihir. Berarti di antara mereka juga tahu bahwa di tengah mereka ada sihir itu kan pengaruhnya bisa apa memisahkan orang dari orang lain. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 81 82 falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubtilu innallaha la yuslihu al mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun tatkala Musa eh mereka melemparkan tali-tali itu maka Musa mengatakan apa yang kalian datangkan itu sihir sesungguhnya Allah pasti akan menggugurkannya. Jadi ketika dilemparkan tali-tali itu jadi ular itu kan. Dan Nabi Musa itu sihir. Nabi Musa mengatakan itu sihir. Allah akan menggugurkannya. Artinya sihir ada. Juga e, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 117 dan seterusnya, "Wa auhayna ila Musa an alqi asaka fa idza hiya talqafu ma yafikun fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun fagulibu hunalika wa anqalabu saghirin wa ulqiyas saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun ketika tukang sihir kan sudah melemparkan tali-talinya kan jadi ular Allah mewahyukan kepada Nabi Musa agar melemparkan apa tongkatnya maka tongkat jadi ular besar dan memakan ular-ular kecil tersebut. Sehingga apa? Akhirnya tukang sihir mereka e, kalah dan tahu itu yang terjadi dari dambi Musa bukan sihir. Akhirnya mereka apa? Beriman. Mereka sujud beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga firman Allah Subhanahu wa taala Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Di sini berlindung di antaranya Allah memerintahkan kita berlindung di antaranya dari apa? Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Dan dari kejahatan apa an-nafasat ay Uh, eh, Imam Al-Qurtubi menafsirkan an-nafasat adalah yakni as-sahirat allati yanfusna fi uqadil khayti hina yarqina biha. Wanita-wanita tukang sihir yang meniupkan pada buhul-buhul saat dia mengucapkan mantra-mantra. Jadi buhul-buhul itu di saat di mantra-mantra ditiup. Nah, itu nafasat para tukang sihir. Ibnu Katsir juga mengatakan Eh, Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan, Qatada, Abdullah mengatakan tentang an-nafasat adalah as-sawahir. Wanita-wanita tukang sihir. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita berlindung dari sesuatu yang tidak tidak ada hakikatnya. Ibnu Jarir mengatakan wa min syarri sawahir allai yanfusna fi uqadil khayti hina yarqina 'alaiha qala al-qasimi wa bihi qala ahlu ta'wil sama seperti yang dikatakan tadi oleh Imam Al-Qurtubi bahwa uh, an-nafasat adalah tukang sihir yang meniupkan pada buhul-buhul eh, saat dia mengucapkan mantra dan juga banyak ayat-ayat Al-Quran apalagi kisah Nabi Musa eh, perhelatan antara Nabi Musa alaihissalam dengan eh, Fir'aun dengan tukang sihir diulang-ulang dalam Al-Quran kisah tersebut itu dari Al-Quran juga dari As-Sunnah adalah eh, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha tentang kisah Rasulullah SAW disihir oleh Lubaid ibn Al Asam al-Yahudi atau orang-orang Bani Zurek di mana Rasulullah SAW apa karena Rasulullah SAW uh, eh, yukhayyalu ilaihi annahu kana yaf'alu syai'a wa ma fa'alahu hatta idza kana zata yaumin aw zata lailatin wa huwa indi lakinnahu da'a wa da'a ya, Rasulullah SAW uh, eh, dihayalkan kepada beliau seolah beliau melakukan sesuatu pada beliau tidak melakukan. Jadi pengaruh sihir yang dilakukan oleh Lubaid bin Asam itu sampai Rasulullah dihayalkan kepada beliau bahwa beliau melakukan sesuatu pada beliau tidak melakukannya. Sampai pada suatu hari atau suatu malam beliau ada di di rumah saya kata Aisyah. Kan, tapi beliau terus berdoa dan berdoa sampai mengatakan ya Aisyah asy'arti Allah aftani fi mastaftaituhu fihi. Hai Aisyah, apakah engkau merasakan bahwa Allah telah memberikan Eh, penjelasan tentang apa yang aku minta penjelasan darinya. Atani rajulani faqa'ada ahaduhuma inda ra'si wal akhar inda rijli. Dua orang datang. Uh, yang satu duduk dekat kepala saya, yang satu dekat kaki saya. Faqala ahaduhuma li sahibihi, salah satunya mengatakan kepada yang lainnya, "Ma waj'ur rajul?" Apa penyakit orang ini? Maksudnya penyakit yang diderita oleh Rasulullah Fakol, yang satu mengatakan matbub, terkena sihir. Matbub, karena kan toba, itu kan tobib kan, dokter ya, toba mengobati. Ini kan sebagai tafaul, e, seperti orang eh, bagaimana kabar, sehat, padahal sedang sakit kan. Tapi menurut sehat. Itu sebagai bentuk tafaul. Seperti dalam hadis orang yang disengat kala jengking, eh, disebut e, apa e, salim Padahal ladik, ladik orang yang disengat, tapi disebut salim, orang yang selamat. Itu sebagai bentuk tafaul sembuh dari apa penyakitnya. Jadi matbub orang uh, ini disihir. Qala man tabbahu siapa yang mensihirnya? Qala Lubaid ibn al-Asam. Yang mensihirnya Lubaid ibn al-Asam. Qala fi ayyi syai'in? Pakai apa? Qala dia mengatakan fi mushtin wa musyatatin wa jubfi tal'in nakhlin zakar. Pakai sisir juga rambut e, sisiran yang rambut Rasulullah. Dan juga apa kulit mayang kurma jantan. Kan e, orang ketika mau mensiratnya mengambil sesuatu yang eh, bagian dari badan orang itu atau sesuatu yang pernah nempel baik sapu tangannya, bajunya, atau rambutnya, atau jenggotnya, atau kumisnya, atau yang segala sesuatu yang pernah nempel di badan orang itu. Makanya kan e, orang itu cara mensihir itu mengambil sesuatu dulu dari orang. Di sini ngambil apa? Rambut Rasulullah, sisiran yang jatuh. Juga di apa di kulit mayang kurma jantan karena sini juf talak adalah al-gisha alladhi yakunu ala talai itu eh, kulit yang menyelimuti pentil apa kurma. Talak itu adalah pentil kurma, kurma kalau dibiarkan nanti jadi kurma. Kalau dia apa? Eh, betina. Tapi kalau jantan dia tidak menjadi buah, tapi dimakan apa? Dimakan segar begitu saja. Tapi kalau dibiarkan beberapa hari, dia lama-lama akan ada e, apa e, tepung ya seperti tepung di di di apa pentil tersebut e, seperti tepung putih e, wangi dan itu yang dijadikan apa sabuk sari untuk m, mm, apa membuahi yang betina tadi. Jadi kalau kurma di buah yang tadi yang seperti tepung itu diambilin terus di apa ditepuk-tepuk ke yang pentil yang betina itu baru jadi buah kurma makanya Rasulullah pernah ada eh, kan beliau di, di Mekah kan bu, e, bukan bukan area pertanian kan ketika hijrah ke Madinah melihat orang apa mengawinkan kurma kata Rasulullah biarkan nggak usah di dikawinkan karena mereka para sahabat taat kan kepada Rasul. Padahal kebiasaan mereka orang Madinah mengawinkan karena mereka ahli pertanian. Tapi karena Rasul melarangnya, mereka meninggalkannya. Ternyata panen tahun itu gagal. Ternyata memang kalau kurma harus di, dikawinkan. Akhirnya Rasul mengatakan, Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Itu kaitan dengan umur dunia seperti ini, bukan masalah pengaturan ini e, apa hukum itu kan seperti orang kan enggak maksudnya kaitan masa pertanian ahli pertanian lebih paham apakah ini padi itu harus di gimanain dulu itu kan komputer gimana cara menghidupkannya itu yang kaitan seperti itu hadis antum ma'alamu bi umuri dunyakum itu jadi kurma ini di dikawinkan kalau tidak tidak jadi buah kemudian eh, eh malaikat itu mengatakan wa aina huwa ditaruh di mana, disimpan di mana apa barang yang tadi pakai alat untuk mensihir itu. Qala fi e, bi'ri Zarwan di sumur Zarwan. Fa'ataha Rasulullah SAW fi nasi min ashabihi. Maka Rasulullah mendatangi tempat itu bersama beberapa sahabat. Faja'a beliau datang. Fakol. Terus rasulullah mengatakan, Ya Aisyah, ka'anna ma'aha naqo'atul hinna ay Aisyah airnya air sumur itu seperti apa uh, ya adonan uh, pacar itu kan itu warnanya ke merah merahan kan wa ka'anna ru'usa nakhliha ru'usu syayatin jadi si kepala uh, tadi si pentil apa kurmanya itu seperti kepala ular. Kultu Aisyah mengatakan saya berkata, "Ya Rasulullah, afalastakhrajtahu?" Ya Rasulullah, apa engkau tidak mengeluarkannya? Qala qad afanillahu fakarihtu an usira 'alan nas, an usira 'alan nas minhu syarran fa amara biha fadubinat. Uh, eh, maksudnya kenapa engkau tidak me, apa, menampakkannya ke hadapan orang-orang itu kan? maksudnya di siarkan tentang hal ini. Maka Rasul mengatakan Allah telah menyembuhkan saya. Saya tidak ingin mengusik keburukan di hadapan manusia akibat hal ini. Maka beliau memerintahkan barang itu untuk di, dikubur. Hadis Bukhari Muslim. Jadi di sini disebutkan e, sihir pakai pakai yang or, sesuatu yang pernah nempel di barang eh, di badan orang yang sihir. Terus juga cara menyembuhkannya dengan menemukan barang tersebut nanti dimusnahkan. Makanya barang itu bisa disembut, disembunyikan tempat yang yang tersembunyi oleh mereka itu. Kadang di dalam apa? tanah. Ya, kalau ditemukan ya alhamdulillah. Itu berarti eh, cepat sembuhnya. Nah, di sini uh, sihir itu menimpa Rasulullah SAW dan sihir yang di tujukan kepada Rasulullah SAW ini adalah dalam rangka membunuh beliau. Karena e, orang Yahudi yang mengupah Lubaid ibn Asam ini. Karena orang Yahudi kan ingin membunuh Rasulullah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memalingkan pengaruh sihir ini dari membunuh kepada tadi e, pengaruh e, hayalan saja. Dihayalkan seolah melakukan sesuatu pada tidak melakukannya. Dan ya, di sini ada yang mengatakan bahwa lama pengaruh sihir itu e, terjadi pada Rasulullah SAW adalah selama 40 hari. Itu kaitan dengan hadis sihir ini. Sebagian orang mengingkari hadis ini dengan alasan bahwa e, kalau seandainya Rasulullah SAW terkena sihir berarti itu bertentangan dengan risalah akan mencoreng kerasulan beliau. Makanya mereka melemahkan hadis ini, menolak hadis ini karena menurut mereka bahwa kalau Rasul kena sihir berarti itu akan berpengaruh kepada risalah. Dibantah bahwa pengaruh sihir yang terjadi itu adalah seperti sakit biasa. Tidak berpengaruh kepada akal beliau, kepada e, syariat yang disampaikan, akan tapi hanya kepada badan sebagaimana beliau sakit Nabi Ayub juga sakit ya, Kan tidak meng, apa, mengurangi kerasulannya, risalahnya. Dan juga orang yang mengingkari hadis ini dengan alasan bahwa tidak mungkin Nabi terkena sihir, mereka juga mestinya mengingkari apa ayat Al-Quran yang menetapkan Nabi Musa juga terkena pengaruh sihir. Bahkan lebih apa? Lebih lebih sore di Al-Quran, ya diulang-ulang ceritanya Nabi Musa sampai apa? ketakutan ketika melihat apa ular-ular kecil itu sampai Allah Subhanahu wa taala mewahyukan untuk melemparkan tongkat jadi ular itu. kan terkena di apa di di hadapan beliau si tali-tali jadi apa? ular. Seperti itu. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis selanjutnya hadis Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu wasallam mengatakan ijtanibus sab'al mubiqat qalu ya Rasulullah wa ma hunna qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati haramallah illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawm yaumaz zahfi wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat jauhilah tujuh hal yang membinasakan Para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Dia mengatakan syirik, menyekutukan Allah. Kedua, asyihru, sihir. Ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Keempat, makan riba. Kelima, makan harta anak yatim. Keenam, lari dari e, medan pertempuran. Dan ketujuh, adalah menuduh zina wanita-wanita mukminah yang baik-baik. Di sini disebutkan yang kedua adalah sihir disuruh dijauhi. Tidak mungkin uh, Rasulullah memerintahkan menjauhi sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Tidak mungkin. Kemudian hadis yang ketiga, hadis Imran ibnu Husain radhiyallahu taala anhu. Uh, Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa minna man tatayyara aw tutayyira lahu aw takahhana aw tukuhhina lahu aw أو aw له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم Uh, bukan termasuk golongan kami orang yang bertatoyur. Orang yang bertatoyur berpesimis karena melihat sesuatu tatoyur itu. Atau yang ditatoyurkan untuknya atau orang yang praktek perdukunan atau yang didukunkan baginya atau orang yang mensihir atau yang disihirkan baginya dan barang siapa mendatangi dukun terus membenarkan apa yang dikatakannya maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Di sini e, di antara yang diancam oleh Rasulullah SAW adalah orang yang mensihir. Berarti pelakunya atau orang yang apa datang ke tukang sihir minta supaya disihirkan maksudnya dia ingin mensihir orang datang ke tukang sihir itu bukan termasuk golongan e, kami kata Rasulullah SAW hadis ini hadis hasan kemudian hadis selanjutnya hadis Abu Musa al Ashari radhiyallahu taala anhu Rasulullah SAW mengatakan la yadkhul jannata mudminu khamrin wala mu'minun bisihrin wala qati'u rahimin. Tidak ah, masuk surga pertama pecandu khamr, kedua orang yang beriman kepada sihir dan ketiga orang yang memutus silaturahmi. Hadis ini hasan juga derajatnya dan makna beriman kepada sihir adalah meyakini bahwa sihir itu punya pengaruh dengan sendirinya. Karena e, sihir ada. Kita yakin sihir ada memiliki hakikat. Tapi yang diingkari, yang tidak boleh kita yakini adalah meyakini bahwa sihir itu memiliki pengaruh dengan sendirinya. Sihir itu memiliki pengaruh dan akan mengena kepada orang yang disihir kalau Allah Subhanahu wa taala mengizinkan hal itu eh, terjadi. kemudian e, pernyataan para ulama tentang bahwa sihir itu ada hakikatnya. Imam Al-Qurtubi mengatakan, "Zahaba ahlus sunnah ila anna sihra sabitun walahu haqiqatun." Ahlus sunnah berpendapat bahwa sihir itu ada dan memiliki hakikat nyata adanya. Imam An-Nawawi mengatakan, "As-sahih anna sihra lahu haqiqah wa bihi qatu al jumhur wa alaihi amatul ulama wa yadullu alaihi al kitab wa sunnatus sahihatul masyhuratu yang benar wasir itu memiliki hakikat dan itu yang dipastikan oleh jumhur ulama dan itulah yang dianut oleh seluruh ulama dan itu dibuktikan oleh alkitab juga sunnah sahihah yang masyhur juga tadi definisi sihir yang disebutkan oleh Ibnu Ibn Qudamah Al-Maqdisi itu menyebutkan ketika didefinisikan bahwa ada yang bisa membunuh, bisa memecah belah antara suami istri, bisa membuat orang suka, kan pelet. Itu menunjukkan ada hakikatnya. Ibnu Qayyim dalam Badai Al-Fawaid mengatakan ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala wa min syarrin nafasati fil 'uqad dan juga hadis Aisyah tadi hadis sihirnya Rasulullah oleh Lubaid bin Asam e, firman Allah Subhanahu wa taala tersebut dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e, dalam hadis Aisyah itu menunjukkan ala anna ala ta'sir sihri wa anna lahu haqiqah.